Lebih daripada itu luzum gharzihim indal fitan. Kita betul-betul harus menetapi langkah mereka, menetapi prinsip mereka, menetapi langkah-langkah mereka ketika fitnah terjadi. Ini merupakan prinsip yang mulia yang dimiliki oleh ahlu di wal jamaah yang disebutkan dalam nasul Qur'ani wa sunnah. <clears throat> Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firmannya, Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ta Tanyakan kepada ahlu dzikir ini ahlu ilm, para ulama, bila kamu tidak mengetahui. Allah berfirman dalam ayat yang lainnya lagi di An-Nisa wa idza ja'ahum amrun minal amni aw al khawfi ad'u bih walau raduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum ketika datang kepada mereka suatu perkara yang aman yang menyenangkan atau perkara yang menakutkan, mereka langsung menyebarkannya. Allah menegur sikap yang semacam ini. Allah menegur tindakan yang semacam ini, tindakannya kurang tepat. Ada berita disiarkan. Entah khobar yang menyenangkan atau khobar yang menakutkan, langsung menyiarkannya. Itu kurang tepat. Allah memberikan bimbingan adab kepada kaum muslimin pada ayat ini walau radduhu ila rasul kalau seandainya mereka mengembalikan urusan-urusan itu kepada Rasul alaihi salatu wassalam wa ila ulil amri minhum dan dikembalikan kepada ulil amri di antara mereka yang para ulama dalam ayat ini la alimahul ladzina yastanbitunahu minhum niscaya perkara tadi akan diketahui oleh para ulama yang betul-betul mampu mengambil istimbat dari perkara tersebut. Dalam dua ayat ini khonatutina azakumullah ada perintah bimbingan adab dari Allah Azza wa Jal kepada kita semua kaum muslimin, kaum mukminin, terutama ahlu sunnati wal jamaah salafiyin untuk kembali kepada para ulama terutama ketika terjadi berbagai macam fitnah-fitnah fitnah kathirah yang sangat banyak, fitnah mutarakimah, fitnah yang saling bertumpuk-tumpuk, tumpang tindih, nggak ada kejelasan, fitnah dan mudlahimah fitnah-fitnah yang dahsyat yang bergelombang dianjurkan sangat untuk kembali kepada para ulama. Al Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih menyatakan al barakatu ma'a Barokah itu bersama dengan pembesar-pembesar kalian, akabir fil ilm wa kadzalika fis sin. Yang namanya akabir itu adalah orang-orang besar dalam perkara ilmu, begitu pula dalam perkara usia. Mereka dikatakan akabir dalam perkara ilmu dan dalam perkara usia dikarenakan mereka sudah menghabiskan waktunya berpuluh-puluh tahun lamanya untuk mencari ilmu, mengkaji ilmu, menelaah ilmu sampai matang keilmuan mereka dan betul-betul kokoh keilmuan mereka. Sehingga ketika dikatakan agabir bukan semata-mata ilmu tapi juga asin usia. Sehingga ulama-ulama yang betul-betul telah tua umurnya dan betul-betul telah matang kokoh ilmunya maka barokah bersama dengan mereka. Barakallah. Kemudian ikhwan fillah azakumullah al ulama yatamayazun wa yatafadalun. Para ulama kita berbeda-beda tingkat keutamaannya dan tingkat kelebihannya. Di antara mereka ada yang yahtamun mereka betul-betul sangat memperhatikan dengan perkara-perkara agama, perkara ahkam, perkara muamalah, perkara fikih, perkara hadis, perkara-perkara kebaikan dan semisalnya. Namun mereka kurang dalam memperhatikan perkara-perkara kebatilan, kurang dalam memperhatikan perkara-perkara penyimpangan-penyimpangan atau orang-orang yang menyimpang atau orang-orang yang memiliki uslub-uslub yang penuh makar dalam perkara dakwahnya atau dalam perkara-perkara yang lainnya kurang perhatian dalam perkara semacam itu mereka ulama afadil muhaddithun ahli hadith fuqaha ahli fiqh barakallahu fikum ulama ahlu sunnah ulama salafi cuma mereka perhatiannya fokusnya pada sisi ta'sil hanya menjelaskan prinsip-prinsip kurang perhatian dalam perkara-perkara yang berkaitan langsung dengan perkara kejelekan, penyimpangan-penyimpangan, eh, kebid'ahan-kebid'ahan, pemahaman yang menyimpang segala macamnya. Ini yang pertama. Sehingga ya ketika mereka ditanya tentang perkara-perkara yang bersifat atau yang hal yang berkaitan dengan masalah khitan, fitnah-fitnah yang berhubungan dengan masalah syubhat, berhubungan dengan masalah ini herafat penyimpangan-penyimpangan pemahaman, penyimpangan-penyimpangan pemikiran, mereka menjawab sesuai dengan pertanyaan yang sampai kepada mereka. Terkadang tidak sedalam dan serinci yang diharapkan. Sehingga seringkalinya barakallahu fikum ashabul ahwa'i wal bid'ah dari kalangan ahlul bid'ah dan dari kalangan ahlul syubhat mereka memanfaatkan ulama-ulama yang semacam ini untuk mereka hias-hiasi pemahaman mereka, mereka hias-hiasi penyimpangan-penyimpangan mereka di hadapan ulama-ulama tersebut untuk mendapatkan legalisasi dari mereka. musta'an. Maka yang salah bukan ulamanya, tapi yang jahat adalah ahli bid'ahnya. Yang salah bukan ah, bukan para ulama kita sunnah, tapi yang betul-betul keji makarnya adalah ahli syubhat yang ada. Sementara yang kedua ialah para ulama yang mengumpulkan dua kebaikan sekaligus. Para ulama yang betul-betul memahami yang mengerti tentang ahkam syariah. Mengerti tentang hukum-hukum agama. hadir, fiqh, akhlak, adab dan segala macamnya sebagaimana yang pertama tadi. Tetapi mereka memiliki sebuah kelebihan betul-betul memahami dan mengerti seluk-beluk perkara kebatilan, mengerti seluk-beluk perkara kejahatan, kejelekan, penyimpangan-penyimpangan dan yang semisalnya sehingga mereka bisa memberikan arahan-arahan kepada kaum muslimin akan bahaya penyimpangan-penyimpangan yang ada lengkap, detail, rinci, kokoh. Barakallah. Wala dan tidak ada keraguan-keraguan lagi barakallahu fikum para ulama dengan tipe yang kedua ini mereka lebih utama dan, dan e, lebih afdal dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan babul fitan dibandingkan dengan yang pertama tadi. Wa kulluhum ma'jurun semuanya mendapatkan pahala, mendapatkan kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan dari Allah Azza wajalla. lakin ba'dhum afdal min ba'd, tapi sebagiannya lebih utama daripada sebagian yang lainnya. Ini eh, kesimpulan dan ringkasan faedah dari Syekh Dr. Ahmad Ibnu Umar Bazmul hafizahullah taala wa ra'ah. <clears throat> Maka ikhwan fillah Ketika terjadi yang namanya fitnah yang kita bahas sekarang masalah fitnah, fitnah, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Maka kembalinya kepada para ulama tipe yang kedua yang tidak semata-mata mengerti Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah ini tidak semata-mata mengerti hadis nggak semata-mata mengerti fiqh nggak semata-mata mengerti, mengerti adabul akhlak tapi lebih daripada itu betul-betul memahami seluk beluk memahami berbagai macam bentuk-bentuk penyimpangan-penyimpangannya dengan warnanya, dengan pemahamannya, dengan pemikirannya, dengan uh, eh, syubhat-syubhatnya. Sangat paham. Kembali pada ulama yang semacam ini. Barakallahu fikum. Dan di setiap generasi barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan di tengah-tengah umat ini para ulama-ulama kibar. Barakallahu fikum. Para ulama-ulama kibar yang tipe kedua ini. Sehingga dengan mereka Allah Azza wa Jalla menyelamatkan akidah umat. Dengan sebab mereka Allah Subhanahu wa taala membongkar berbagai macam pemahaman-pemahaman yang tersebar di tengah-tengah umat. Barakallahu Ini dikatakan al barakatu ma'a akabirkum indal fitan. Barokah itu bersama dengan ulama besar kalian ketika fitnah kembali pada ulama-ulama yang betul-betul mengerti tentang masalah ini. Barakallahu fikum. Sebagai contoh ya fitnah azakumullah. Para masa fitnah besar di zaman Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Fitnah khalqul Quran. Mihnah khalqul Quran. <clears throat> Kaum muslimin diuji dengan ujian yang sangat berat yang sangat besar dari pemerintah mereka yang memiliki pemahaman yang kufur yang menyatakan Quran makhluk itu merupakan kufur barakallahu. Nah, di masa itu. Barakallahu. Fitnah yang sangat dahsyat. Yang sangat dahsyat. Dan antum tahu kisahnya pada masa itu. Di masa itu kan fitnah azakumullah. Di, di, di, di saat fitnah yang sedemikian dahsyatnya dan di saat masyarakat sudah sangat antipati kepada pemerintah. Di masa itu al ulama kathirun ulama sangat banyak jauh lebih banyak daripada zaman sekarang ini sangat banyak al mufassirun kathur ahli tafsir sangat banyak al muhaddithun kathirun ahli hadis sangat banyak al fuqaha kathirun ahli fiqih sangat banyak tetapi man itu 'inda tilka tilkumul fitan Siapa yang kokoh dan tegar pada masa-masa fitnah yang semacam itu? Allah Subhanahu wa taala membangkitkan para ulama ahlu sunnati wal jamaah, kibar ulama ahlu sunnati wal jamaah kokoh di atas akidah yang sahihah kokoh di atas manhaj yang sahih barakallahu semisal Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala dan beberapa ulama yang bersama dengan barakallahu di saat masyarakat menuntut untuk menggulingkan penguasa yang ada ingin mengadakan pemberontakan ya subhanallah banyak orang-orang yang dikatakan ulama pada masa itu terbawa oleh suasana. Fukoha banyak terbawa oleh suasana. Justru mereka-mereka ini yang kemudian yang katanya ahli fikih dan segala macamnya itu yang kemudian berupaya untuk mengadakan gerakan pemberontakan. Fukoha. Tetapi Allah Azza wa Jalla meneguhkan para ulama usunnah meneguhkan hati-hati mereka Allah kokokkan hati-hati mereka. Dengan tegar ya Al-Imam Ahmad bin Hamzah rahimahullah ketika ditanya oleh para fuqaha-fuqaha tadi untuk memberontak penguasa, itu mengatakan, "La, tidak boleh." Itu perkara yang sangat ma'ruf. Bayangkan, sekelas ulama, bukan semata-mata syekh, alim, nggak semata-mata alim, fakih, goncang ketika itu. Tapi yang kokoh adalah para ulama sunnah yang betul-betul faham al-haq dan juga faham al-batil. Barakallah. Begitu pula yang khonafidina azakumullah di zaman kita sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan di tengah-tengah umat ini para ulama kibar, thabitin, rasikhin fil ilm wa thabitin minal para ulama yang kokoh dalam masalah keilmuannya, para ulama yang betul-betul kokoh ketika fitnah terjadi. Dan mereka bukan sembarang ulama, ulama kibar. Di antara mereka ialah Syekh Al-Allamah, Dr. Abu Muhammad Al-Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala. والشيخ العلامة عبيد الجابري حفظه الله تعالى ورعاه والشيخ العلامة Muhammad ibnu Hadi al-Madkhali hafizahullah taala dan para ulama yang lainnya bersama dengan beliau kokoh sabit ilmian secara ilmunya amalian secara amaliyahnya manhajan secara manhajnya wa indal fitan dan ketika fitnah terjadi dengan taufik dari Allah azza wajalla dengan sadat minallahi tabaraka wa taala semata. Berbagai macam gelombang-gelombang fitnah barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala hempaskan, Allah Subhanahu wa taala bongkar melalui mereka-mereka tadi dan para ulama yang bersama dengan mereka. Barakallahu. Maka ikhwan azakumullah. Di zaman kita sekarang ini di <clears throat> dimanapun kita berada Baik kita ada di tanah suci Haramain, Syarifain Atau di negara-negara yang lain Atau di negara kita sendiri Di Indonesia Raya ini Ketika terjadi yang namanya fitnah Fitnah yang berkaitan dengan pembahasan penyimpangan-penyimpangan Pemikiran-pemikiran yang menyimpang Dan yang semisal itu Maka prinsip ahlu sunnati wal jamaah rujuk ilaihi kembali kepada mereka para ulama al-kibar yang betul-betul sangat mengerti seluk-beluk penyimpangan-penyimpangan tadi. Sangat mengerti seluk-beluk penyimpangan-penyimpangan tadi barakallahu. Walhamdulillah tabaraka wa taala ala taufiqihi wa taisirih. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas taufik dari Allah Azza wa Jal, hidayah dari Allah Azza wa Jal, kemudahan dari Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa taala berkemudahan kepada kita dan <clears throat> Eh, kemudian kepada sebagian asatidah duat salafiyin di Indonesia ini <clears throat> untuk bisa berangkat melaksanakan ibadah umrah dan juga dengan misi yang sangat besar untuk berjumpa dengan kibarul masyayikh tadi berjumpa dengan para ulama besar tadi membicarakan masail-masail da'awiyah manhajiyah masalah-masalah dakwah, masalah-masalah manhaj, masalah-masalah masalah yang sangat uh, uh, penting terutama di negeri kita ini. Walhamdulillahirabbil alamin ala taufiqihi wa taysirihi. Allah Subhanahu wa taala berkemudahan pada kita semua bisa berjumpa dengan mereka-mereka yang disebutkan tadi. Kita berjumpa dengan Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Kita berjumpa dengan Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah kita berjumpa dengan Syekh Abdul Bukhari hafizahullah taala wa ra'ah. Nah, ada dengan Syekh Ubad Al-Jabiri tidak berjumpa dikarenakan sedang sakit. <clears throat> Alhamdulillah. Perjumpaan pun secara khusus secara khusus tidak ada yang lain-lainnya sebagaimana biasa. Biasanya kan kalau ketemu dengan rombongan yang lainnya ramai, gitu. Ya sekitar ketemu dengarkan tausiah Syekh pulang. Kali ini tidak. Allah kasih kemudahan kepada kita untuk jalsa khasah dengan tiga syekh tadi secara khusus. <clears throat> Barakallahu Kita jalsa khasah dengan Syekh Rabi bin Hadi. Ba'dal maghrib di rumah beliau hari Kamis tanggal 29 Rabiul Awal. <clears throat> Barakallahu Diteruskan Badal Isya sampai Asya makan malam di rumah beliau sampai jam 12 malam. Barakallahu sampai jam 12 malam. Kita juga jalsa dengan nabi Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, jalsa khasah di rumah beliau. Dari mulai ba'dal maghrib sampai isya azan isya terus sampai menjelang komat. Kita juga jalsa dengan Syekh Al-Bukhari, di masjid beliau mengimami barakallahu fikum di dekat Wizaratul Miyah dari mulai ba'dal maghrib sampai isya sampai menjelang komat barakallahu fikum khasah itu semuanya jalsa khusus dengan beliau-beliau bertiga barakallahu fikum juga dikasih kemudahan berjumpa di rumah ah, Syekh Muhammad bin Ghalib Al-Adani dan sebelum pulang ke tanah air berjumpa langsung dengan Syekh Halik bin Buraik di Mekah di tempat kita menginap Jalsa khasah di kamar <clears throat> barakallahu semuanya khasah tidak ada yang terbuka barakallahu Alhamdulillahirabbil alamin banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan masail dakwah di negeri kita ini yang bisa dibahas dan bisa dipecahkan diselesaikan menurut saya. Barakallah. Walhamdulillahirabbil alamin. <clears throat> Disebutkan semuanya nih masalahnya. Hah? Apa gini aja cukup ya? Eh, Barakallah. <clears throat> Nama ya. Apa yang antum dengar selama ini? Hah? Ketika kita berangkat umroh Masya Allah, terjadi sekian banyak kasus peristiwa tanah air. Hah? Begitu ya? Nggak dengar ya? Hah? Oh nggak tahu ya? Allah Nusa. Kalau nggak tahu ya sudah, jangan jangan tahu lah. <laughs> Allah nama <clears throat> Nah, masalah yang paling inti yang berkaitan dengan Al-Ustadzul Qarnain dikarenakan yang sedang ramai yang sedang marak masalah beliau barakallah masalah beliau gonjang ganjing ganjing gonjang di sana segala macamnya masya Allah di mana mana semua yang dibicarakan terkait dengan beliau nyai <coughs> barakallah <coughs> sebelum kita berangkat tersebar melalui WhatsApp, melalui SMS, melalui yang lain-lainnya media-media yang ada ini Barakallahu fikum. Ada tersebar berita bahwasanya Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'a telah mencabut tahdirnya beliau dari Al-Ustaz Al-Qarni. Tersebar lagi dengan keluarnya suratnya Syekh bin Hani yang kedua yang menjelaskan tentang rujuknya Ustaz qarnain disebarkan berarti masalah telah selesai intahil amr Tersebar lagi bahwasanya surat yang kedua ini yang isinya rujuknya Suratul Qarnain. Barakallahu fikum. Berarti mansuh memansuh tahdirnya Syekh Rafi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala. Seperti Barakallahu fikum. <clears throat> ya otomatis eh, yang kena serangan-serangan adalah orang-orang yang selama ini berseberangan dengan beliau dengan bahasa demikian. Barakallahu <coughs> Dan lebih menghebohkan lagi ketika kita sampai di Mekah. Barakallahu fikum. Ada acara penelponan di Depok di Masjid Amwah Muhajirin wal Ansar di Depok. Ada ceramah Satul Mutil Medani, diteruskan tausiah Sadul Qarnain, Ba'dal Isya'nya, penelpon langsung dengan Syahani bin Buraik kepada mereka. Dengar kabar ini? Hah? Ah. Barakallah. Yang di situ uh, khulasahnya yang disebutkan bahwasanya satu Qarnain telah rujuk tahdir Syekh Rafi telah dicabut Surat yang kedua dari Syekh bin Hanif memansuh semua yang ada. Masalah telah selesai. Ada lagi yang berikutnya. Syekh Hanif bin Burek telah mentahdir Ja'far Soleh. Nah, Barakallah. <clears throat> yang berikutnya diminta untuk kemudian apa namanya bersatu dan segala macamnya di sini. <clears throat> Barakallah. Itu disiarkan langsung terang-terangan ah, bahkan diterjemahkan semata Satali Basuki, Barakallahu sebagiannya dan dijanjikan mau diterjemahkan dengan rinci. Barakallahu. Nah, hanya terjadi gonjang ganjing yang luar biasa. Pro kontra, pro kontra. Ditahdir ataukah tidak, selesai ataukah tidak, Syekh Rofi mencabut tahdirnya ataukah tidak dan segala macam. Ya tentunya dari pihak satu Kornen dan teman-temannya mengatakan selesai urusan, dicabut. Beres urusannya. Barakallahu itu. Sebarkan sana kemari. Wah. Maka ya kana azakumullah. Acara yang diadakan di Depok itu terjadinya pada hari Rabu. hari Rabu. Dan kita sempat live mendengarkannya secara langsung di Mekah langsung dengan media HP yang canggih-canggih sekarang ini ya langsung live streaming kedengarkan langsung cuplikan ceramahnya Ustaz Karnain penerjemahannya Ustaz Ali Basuki sebagian ceramahnya Ustaz bin Hani dan langsung mendapatkan secara lengkap file ceramah yang ada langsung kirim via WhatsApp didengarkan jadi dunia dalam genggaman. Nah, gitu ya. Nah, antara Depok dan Mekah cuman nggak sampai setengah menit. Hmm. Acara selesai, plek langsung kirim via WhatsApp, cet, dengarkan, tuh langsung dapat. Sehingga jangan dikira kemudian ketika acara di Depok tidak mungkin dengar Mekah itu langsung live. Hari Rabu Allahul musta'an. Dan juga disebutkan di situ bahwasanya surat yang dimunculkan oleh Syekh Hanif bin Burek yang dibaca oleh Syekh Rafi yang isinya rujukan Qarnain tidak sepantasnya ditakwil-takwil dengan pentakwilan-pentakwilan yang berbagai macam. Kemudian apa namanya ada e, syurut, syarat-syarat dan segala macamnya. Barakallahu Nah, satu sisi ya kita yang kena dikarenakan kita yang menjelaskan kepada umat terkait dengan taubat, syaratnya taubat dan segala macamnya kita. Barakallah. <clears throat> Keesokan harinya hari Kamis 29 Rabiul Awal <clears throat> kita langsung ketemu dengan Syekh Rafi bin Hadi. Di rumah Syekh Rafi bin Hadi. Yang ada hanya kita. Ada Al-Ustaz Luqman Pak Abdul. Ada Al-Ustaz Usama bin Faisal Mahari ada Alusat Komar Suhaidi, Alusat Askari, Alusat Sarbini. Ada lagi Alustad. Ya Allah, ya Allah. Diingatkan, diingatkan. Hah? Ya saya sendiri, saya lagi ngomong sekarang ini. Yang apa juga disebutkan. <clears throat> Ada saya. Hah? Aiwa ada Ustaz Ahmad Khadim Ada Ustaz Ayub Safrudin Hmm Oh enggak, enggak, enggak, enggak ketemu di, di sana Assalamualaikum. Sada Al-Akh Novel bin Ali Balbet Yang dari Bali <clears throat> Serta beliau di situ <clears throat> Ada dua orang Yaman Ada, ada dua orang, tiga orang di situ Satunya dari Kuwait Satunya dari Saudi Barakallah. Tasyik Yang biasanya kita duduk di bawah, kali itu dikarenakan khusus dengan beliau mendekat. Ini Syekh Robi, ini Ustaz Luqman Pak Abdul, satu Ustaz Mahri, samping-sampingnya begitu, mendekat dengan beliau langsung. Ya nanya khobar segala macam di khair, Alhamdulillah, Masya Allah, Tayyibah. Nah, mulai kita masuk. Pembahasan inti terkait dengan satu Qur'an. Barakallah. Sampaikan kepada beliau, Syekh, tersebar berita di tanah air bahwasanya Syekh Rabi telah mencabut tahdirnya dari Raden Farnain. Apa betul ya Syekh? Beliau mengatakan, "La la wallahi ma sahabtu tahdir." Tidak, saya enggak mencabut tahdir saya. Kalau dia nggak taubat, illa yajub at-tahdzir mustajir. Kalau nggak taubat, tahdir terus berlangsung. Kalau dia nggak taubat, maka tahdir terus terus berlangsung. <clears throat> Hanya kita sampaikan kepada beliau keadaan yang terjadi di Indonesia Raya ini. Bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya beliau belum jujur dalam taubatnya, belum serius dalam taubatnya, bahkan terkesan main-main dalam keratobat. Sampaikan. eh, Ini, ini, ini panjang. Barakallahu fikum. Sampai tersebutkan bagaimana keterkaitan beliau dengan Halabiyin, Yazidiyin dan segala macamnya itu. Sampaikan ketika beliau diundang ke Jepang, diundang ke Korea dan segala macamnya yang undang dari pihak mereka. Dari grupnya Yazid dan kawan-kawannya itu. Ah, ilal Yaman. Sampai ke Jepang sama. Nah, ila Korea, ila Korea. Nah, nah ya, sampai Sampaikan semua yang ada. Apa yang kita ketahui kita sampaikan semua. Kelas. <clears throat> Barakallah. Tanya ke uh, ya Syekh, eh, banyak yang tanya di kalangan ikhwan Indonesia uh, terkait dengan masalah ini apakah beliau diambil ilmunya ataukah beliau harus uh, boleh tak duduk dengan dengan beliau dan segala macam gini-gini. Beliau mengatakan taubat, dia harus taubat. Taubat, jujur taubatnya. Kalau tidak akan kita ambil sikap salafi kepada dia. Na'khud minum mauqif salaf. Akan kita ambil daripadanya sikap seorang salafi kepada dia. Barakallah. Nah, sehingga perkara yang sangat jelas. Ketika apa namanya? Uh, beliau juga mengatakan barakallahu fikum tapi ini secara khusus disampaikan kepada dua Ustadz, Lukman dan Ustadz sama Mahari. <clears throat> Tadi maknanya kurang lebih sama. Sampaikan bahwasanya kul lahu yastuk fi taubati. kul lahu yastuk fi taubati. Sampaikan kepada Zulkarnain supaya dia jujur dalam taubat. Kalau tidak, dia masih dalam keadaan yang seperti ini, Allah wallahi mana terukuk Sungguh demi Allah kami tidak akan meninggalkan dan membiarkan kamu. Akan terus akan terus diperhatikan, akan terus diawasi terus. Khulasanya ya fanakutina Alhamdulillah. Syekh Rabi bin Hadi tidak mencabut tahlil. Beliau mempersyaratkan taubat sadiqah, taubat yang jujur dari beliau. Kalau enggak jujur taubatnya, maka akan diambil sikap salafi, sikap seorang salafi kepada beliau. Barakallahu Sehingga dari dari jawabannya Syekh Rabi bin Hadi ini semuanya langsung runtuh berita-berita yang mengatakan semua masalah selesai, mansuh dan segala macam. Hmm. Langsung cair dengan jawaban langsung dari Syekh Rabi bin Hadi al taala. <clears throat> Sehingga masalah belum selesai. Betul-betul beliau sebagaimana sebelumnya dituntut untuk taubat dengan taubatan nasuha sebagaimana yang ma'ruf di kalangan para ulama una persyaratan taubat yang sangat ma'ruf itu yang diminta sama Syarabah bin Hadi. Bahkan Syekh mengatakan Syekh Hani bin Burak pun juga demikian menyatakannya. Di depan Syarobi. Ana wahani. Saya dan Hani yang memasarkan demikian. Topat dengan dengan topat yang benar. Barakallah. Itu diminta barakallah. <clears throat> nah. <clears throat> Dan apa namanya? Uh, pembicaraan yang lainnya lagi barakallahu hukum. Ini khulasah dari apa yang dari beliau Asy-Syarif bin Hadi hafizahullah taala. Sahatannya. Jadi yakfi diteruskan besok. Begitu ya? Hah? Diteruskan besok. Kan gitu ya? Iya. Besok kan masih jadwal saya. Ayo nah, iya, diteruskan besok insyaallah taala. Nah, eh, jalsa dengan Syekh Muhammad Hadi, jalsa dengan Syekh Al-Bukhari, Barakallahu insyaallah Dan yang terpenting juga yang paling akhir jalsa dengan Syekh bin Buraid hafizahullah. Dan saya minta barakallahu direkam yang bagus tapi jangan disebarkan sampai saya selesai menyampaikan semuanya. Kita baru sepenggal. Paham yang saya maksud? Saya baru sepenggal simpen baik-baik untuk antum secara pribadi, jangan disebarkan sampai saya tuntas bicara. Paham Tuntas bicara, baru kita pikir berikutnya disebarkan atau tidak. Jadi sebenarnya antum simpen baik-baik, direkam yang bagus, di filenya masing-masing, sebagai maklumat. Setelah itu belajar sebagaimana biasanya. Antum sudah dapat kejelasan yang jelas terkait dengan masalah yang semacam ini. Ambil keterangannya para ulama, al barakamah La jidal wala khusuma wala muhatara wala syijar wala syih. Paham ya? Tidak ada kata-kata dua. Hanya A. Apa yang sama sama Syekh Rafi itu yang kita pegang. Dan itu bukan namanya taklid, bukan namanya ta'assub. Tadi kembali kepada orang yang kali pertama mengucapkan tahdir. Beliau yang mentahdir satu Qarnain. Ketika ada khobar, cabut, tidak, mansuh, tidak. Tentu kembali kepada yang mengucapkannya.